pertemuan yang lalu kita membahas tentang sihir. Pada ayat 102 itu dikatakan bahwa sihir itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada juga kita sampaikan bahwa orang-orang yang belajar sihir itu mesti kafir. Baru belajarnya sudah tidak diperbolehkan itulah tentang sihir Allah berfirman wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum mereka mempelajari apa-apa yang membawa madorot membawa suatu hal yang tidak membawa manfaat tidak ada manfaat sama sama sekali di situ. Wala yang sahum. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, kalau semenjak awalnya ayat 102 ini menceritakan keadaan orang-orang Bani Israel Yahudi pada zaman setelah Nabi Sulaiman maka pada ujungnya di situ kembali menceritakan keadaan orang Yahudi di Madinah Wa ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم Wa علموا ولقد علموا sungguh mereka telah mengetahui mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, khususnya dan siapapun juga yang memang mempelajari sihir itu dan menggunakannya dikatakan di situ walaqad alimu nama sungguh mereka telah mengetahui nama orang yang membeli sihir atau menjalankan sihir itu ma lahu fil akhirat min khalaq. Di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun juga. Dengan menggunakan sisir atau dia tidak menggunakan sendiri tapi membeli. Kalimat di situ adalah istarol, membeli sihir. Mungkin ada orang tidak bisa menggunakan, tidak bisa menjalankan ilmu sihir, tapi membeli datang kepada orang lain yang bisa melakukan ilmu sihir. Lalu nah, disitulah dia datang itu dikatakan laman tahu orang yang membeli sihir itu untuk mensihir sesuatu atau seseorang atau mensihir pentingannya apa dengan ilmu sihir itu Nah, bisa jadi di dunia ada untungnya, mungkin saja. Tapi ma'lahu fil akhirati min kharab. Di akhirat tidak akan dapat bagian apapun juga dengan sihir itu. Nah, itulah dikatakan walaqad mereka sebenarnya sudah tahu Siapapun juga tahu bahwa dengan zikir itu tidak membawa keberuntungan sama sekali. Justru ada madorotnya tanpa ada manfaatnya itu tadi. Walabi sama syarau bihi lau yang yaknamun. Dan sungguh amat jelek apa yang mereka lakukan dengan sihir itu terhadap dirinya. Sungguh, siapapun yang melakukan ilmu sihir itu nabi sama syam. Amat jelek sekali orang yang Menjalankan ilmu sihir itu, menjual ilmu sihir itu, yang membeli juga sama, yang menjual juga sama. Bahkan dalam konteksnya sihir itu bisa diperjual belikan kan. Ya. Itulah. Jadi yang atas lagi sama syarau yang pusat. Itu sama saja yang membeli juga jelek, yang menjual juga jelek, sangat jelek walabi sama syarobi di angkusam. Laukahmu Nah namun ini tidak sebatas hanya orang-orang di zaman Nabi Sulaiman atau zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita pun sama. Ayat itu berlaku sampai sekarang juga, sampai kapanpun juga, bahwa sihir itu hanya membawa madorot. Apapun juga namanya, yang ada indikasi dengan zikir itu semuanya tidak boleh. Termasuk kemarin kita sampaikan hipnotis pun itu bagian daripada ilmu sihir juga. Walau annahum aman pada ayat yang ke 103 nya. Walau annahum amanu wattaqau la masubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun andaikan mereka-mereka yang sudah ngerti itu pada zaman itu khususnya bisa tujukan kepada orang-orang Yahudi mereka bahkan berusaha mensikir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada tukang sihir terkenal Lubek bin Al-Aqsa. Tapi Nabi tidak bisa disihir. Dihipnotis pun juga tidak bisa. Nah itu Nabi kita. Nah, mereka yang sudah ngerti bahwa sihir itu sedemikian rupa mandorotnya tanpa ada manfaat, hanya membawa saja. Andaikan mereka mau percaya walau annahum amanu mau beriman mau meyakini khususnya percaya bahwa memang ilmu sihir itu membahayakan ilmu sihir itu merugikan dalam kehidupannya di akhirat gak ada bagian apa-apa kalau mau percaya wattaqau dan mau bertakwa lama subatum min indillah sungguh mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Pahala yang di sisi Allah lebih baik daripada jual beli sihir itu. Kalau mau iman atau secara umum diartikan baik terkait dengan soal sihir maupun tidak, andaikan mereka mau iman dengan iman yang benar, meyakini sepenuhnya tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Wattaqau dan bertakwa menjalankan aturan-aturan Allah. Jadi belum cukup hanya menyatakan iman saja belum cukup. Ayat 103 itu dinyatakan yang menyatakan iman dilanjutkan dengan wattaqau. Dilanjutkan dengan takwa pengakuan yang tulus dalam hatinya, iman yang benar, kemudian wattaqau menjalankan perintah-perintah Allah menjauhi larangan larangannya lama subatum min indillah pasti dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Pahala yang ada di sisi Allah itu khair, lebih baik daripada apapun juga yang kita miliki. Apapun juga dunia yang kita hasilkan kalau dibanding dengan masuk min indillah gak ada artinya. Yang paling berharga, paling baik adalah pahala yang ada di sisi Allah. Laukanu yang namun. Andaikan mereka itu tahu. Tapi yang banyak tidak tahu. Sehingga masih juga mempelajari ilmu sihir tidak mempercayai bimbingan yang ada di dalam Al-Quran. Ini lanjutan daripada pertemuan yang lalu tentang sihir yang memang sudah ada semenjak sebelum zaman Nabi Sulaiman zaman Nabi Sulaiman sihir itu dihalang-halangi yang dilarang sepenuhnya sampai apa namanya terhenti tapi setelah Nabi Sulaiman wafat berjalan lagi sihir itu nah itulah kita lanjutkan pada ayat yang ke 104 ayat 104 ini adalah seruan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu yang pertama kali di dalam mushaf. Semenjak Fatihah sampai ayat surat Baqarah ayat 103 belum ada kalimat ya ayyuhallazina amanu. Yang ada ya Bani Israel. Ya ayyuhallazina amanu ini adalah pertama kali di dalam Mushaf Al-Quran ayat yang ke 104 nah isinya juga terkait dengan orang Yahudi nah, itu juga kepada orang Islam yang ada kaitannya dengan orang Yahudi ini ya kamu mengatakan rohina. Jangan mengatakan rohina, tapi waku zurna katakan unzurna. Wasma'u dengarkan dengan baik. Walil kafirin ada alim bagi orang kafir azab yang amat pedih. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini di saat belajar mengaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkatan yang belajar para sahabat sama dengan kita. Ada yang cerdas, ada yang lambat di dalam menerima ajaran. Nah bagi mereka yang lambat belum bisa menerima langsung dengan cepat, mereka mengatakan rohina rohina itu makna singkatnya, jauh Rasul perhatikan kami. Kami tidak bisa mengikuti, kami belum bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain yang cerdas-cerdas itu. Itu kalau kita terjemahkan bebas gitu. Jadi para sahabat yang memang agak terbelakang bilangnya rohna. Orang-orang Yahudi mendengar para sahabat bilang rohna, akhirnya mereka ikut. Kalau rohina di dalam bahasa Arab itu artinya mohon diperhatikan Sedangkan di dalam bahasanya orang Yahudi ini rahina bukan rahina tapi ruhuna. Plesetkan sedikit ruhuna. Nah ruhuna itu terjemahnya adalah orang yang idiot. Sangat bodoh sekali. Itu begitu. Nah ini orang-orang atau katakan bahasa dari hati artinya rumuna itu gak ngerti artinya rumuna ya dianggapnya sama dengan ro'ina saja hanya memang lesan kadang-kadang ada yang kurang pasti ya kan ada yang kurang bagus dalam melaporkan tapi Yahudi bukannya nggak bisa mengucapkan koina sengaja di yang artinya jauh beda. Nah, Allah yang maha tahu apa yang terkandung dalam isi hatinya Yahudi dan tahu juga maksud mereka mengatakan bohong atau ada juga yang jelas salah tapi bukan tujuannya memperhatikan tidak tapi mengawal-awal kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka diturunkan ayat itu. La takulu ro'ina. Kamu jangan mengatakan kalimat ro'ina lagi, jangan. Kamu harus merubah. Karena orang Yahudi pun menggunakan kalimat ro'ina itu untuk penghinaan. Tapi ucapkan unzurna. Yang artinya unzurna juga begitu. Perhatikan kami Wahai Rasul, kami belum bisa mengikuti sepenuhnya. Mohon diperhatikan atau sudah diulangi lagi pelajarannya itu. Dengarkan dengan baik dan amalkan dengan baik apa yang kamu boleh yang seharusnya diamalkan yang harus dijauhi pun harus ditinggalkan nah itu wasman kalau tidak mau begitu masih juga mengucapkan rohina tidak mau mendengarkan dengan baik, tidak mau mengamalkan, ini tidak beda dengan orang kafir wadil kafirina pun alim. Di dalam surat yang keempat dijelaskan bagaimana sifatnya orang Yahudi terkait dengan Ro'ina yang dirubah dikit menjadi ru'una. Surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-46. Di sana Allah berfirman minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima wa yaquluna sami'na wa 'asayna فاسمع غير مسماع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانتونا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا كأننا antara orang Yahudi, berarti tidak من الذين هادوا Di antara orang Yahudi ada yang merubah kata-kata atau isi al-kalimah ammawadi dari tempatnya ada di dalam kitab mereka. Mereka sengaja merubah. Wa sami'na wa Mereka mengatakan sami'na, kami siap mendengar, tapi tidak siap untuk melaksanakan. Itu kalimatnya sami'na wa asaina yuharifuna al-kalama wa sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in dengarkan tapi sebenarnya tidak mendengar wa ra'ina ini yang menjadi topik kita mereka mengatakan ra'ina tetapi layan bi'alsinatihim dengan merubah, membelokkan mulutnya sedikit saja. Rohina ini diplesetkan berarti kita. Layan itu memplesetkan. Diplesetkan menjadi ru'una. Rohina rumunga Wata'na fitin dan mencelakkan. Nah inilah mereka. Bukan hanya soal rohina, salam pun mereka pelesetkan juga. Jadi di hadapan orang Islam, mereka mengucapkan salam, tapi diplesetkan. Plesetkannya bukan Assalamualaikum, tapi orangnya dibuang. Nggak kelihatan, sepintas Yahudi kalau salah Bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Gak kelihatan kan ini kan? Lamnya di Tuhan. Nah ini termasuk layan. Memplesetkan di alsinatihim dengan lesan mereka dan menghina terhadap agama. Watonan fitin menjelaskan agama. Nah kita nggak boleh Kebiasaan memelesetkan kata-kata itu jangan. Itu kebiasaan Yahudi. Bahkan ahli tafsir banyak memperluas. Pokoknya apa yang menjadi kebiasaan orang agama lain ini jangan diikuti. Jangan diikuti. Di situ kan kalimat larangannya lata takunu karena Yahudi menggunakan kalimat itu untuk hinaan itu tadi. Ada yang batasi kalau memang menghadap penghinaannya tidak boleh. Nah, sangat, betul-betul sangat menghina sekali. Kalau dibuang orangnya, tinggal Assalamualaikum. Itu artinya adalah mati keracunan. Kamu. Karena salmon itu adalah racun, Pak. Nah, mereka buang lamnya tinggal Assalamualaikum. Nah, waktu itu Aisyah dengan akhirnya dibalas Waalaikumsalam. Nabi melarang, oh jangan, jangan kasar begitu. Dan nggak usah waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam ini berarti kedua-duanya keracunan. Dan atas kamu juga keracunan juga. Nabi kasih bimbingan. Kalau kamu mendengar salam semacam itu yang juga tidak jelas, maka jangan dijawab waalaikum, tapi cukup alaikum. Gak pakai wawu. Kalau pakai wawu kan dan juga atas. Kamu berarti kedua-duanya terkena racun tadi mati. Cukup dengan alaikum gitu saja. Alaikum atas. Kamu saja. Kami nggak ikut keracunan. Nah ini kebiasaan mereka sehingga Nabi bersabda kita tidak boleh mendahului salam terhadap orang Yahudi maupun Nasrani makanya ada orang yang non Muslim kita nggak boleh mendahului mengucapkan salam nah, itu di sana nah terdahului salam dan kamu mendahului salam terhadap mereka karena Dulu salam mereka nggak benar dan nggak benarnya bukan karena nggak bisa, memang sengaja di dalam melecehkan agama ini. Nah disitulah la takulu wa'ina wa'kulun zuna wasman. Perintahnya Allah dengarkan dengan baik. Maksudnya dengarkan dengan baik itu kita setelah mendengar, mengerti, mengamalkan. Nah, juga begitu juga terhadap orang lain kita dengar dengan baik. Jangan-jangan mereka kalau mengucapkan sesuatu dengan memutar balikan lidahnya itu tadi. Dengarkan dengan baik. Nah, kita amalkan apa yang kita dapat. Yang memang harus diamalkan, yang harus tinggalkan, tinggalkan walil kafirin ada alim ujungnya itu bagi orang kafir ini ada yang amat pedih kok tahu-tahu bagi orang kafir oh ya orang-orang yang sudah beriman tapi kalau masih tetap juga dia tidak mau melaksanakan aturan-aturan itu masih juga ikut kebiasaan orang-orang Yahudi itu tadi tidak beda. Mereka juga sama saja, sama-sama kafirnya dan akan mendapatkan azab yang amat pedih. Baik, mungkin cukup. Baik, ada yang perlu disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan pengobatan alternatif yang memindahkan penyakit ke binatang? Apakah itu termasuk sihir? Terus yang kedua, rukiah apakah ada di zaman Nabi? Kemudian kriteria rukiah atau perukiah yang benar itu yang seperti apa? Biar nggak kesalahan dan. Baik. Bagaimana memindahkan penyakit dari orang ke binatang? Kita perlu tahu bahwa hakikatnya itu termasuk juga di samping sugesti itu kasih sihir. Kami pernah ada seorang yang apa namanya sakit ini jantung atau apa kemudian dibawa ke dokter memang betul sampai di Hongsen juga setelah itu dibawa ke apa namanya katakan dukun itu tadi ke pengobatan memindahkan itu tadi nah, oleh sang dukunnya disuruh nyembelih kambing nanti suruh mensedekahkan dikasih juga ada airnya di situ nanti pasiennya disuruh memperhatikan kambing itu ketika sudah dipotong di belas yang ada penyakit nafsu buang. Nah betul Pak, disaksikan ternyata memang kambing itu di apa namanya paru-parunya atau jantungnya tadi memang persis berpenyakit seperti yang ada di dalam konsum itu Pak. Lusutnya lupa. Akhirnya seorang ibu namanya Marinten waktu itu. Ini sembuh juga dalam waktu kurun 3-4 hari. Nah, ternyata setelah itu juga kambuh sakit lagi. Pak. Setelah sakit lagi dibawa ke dokter, di ronsen lagi di dokter yang lain, hasilnya sama dengan ronsen pertama, sama sekali tidak ada perubahan di penyakitnya itu tadi. Pak. Nah, di situ kelihatan sekali, Bang. Sebenarnya zaman Rasul juga tidak ada sama sekali istilah itu. Bahkan ada beberapa hal. Pertama ini penyakit dipindahkan. Padahal tidak. Ini kan satu penipuan. Satu penipuan kan. Umpama tidak penipuan memindahkan pun berarti menyakiti makhluk yang lain juga. yang nggak benar juga. Bagaimana rahimnya terhadap makhluk yang lain. Ini nah, kenyataannya memang tidak juga tidak itu sekedar sugesti murni. Memang banyak orang merasa dalam pengobatan adalah sugesti yang lebih tinggi. Pak. Pertama itu soal memindahkan tadi kan tinggalkan. Jangan dilakukan soal pengobatan yang semacam itu. Bagaimana dengan yang kedua rukiah Pak ya? Rukiah itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya aruko. Aruko. Di dalam hadis disebutkan Inna watama Wattamaima Wattiwalata Syirkun Sesungguhnya rupa Diterjemahkan Rupa itu dengan jambi-jambi jampi-jampi. Tapi kalau kita bentukkan sesungguhnya rukiah itu watama iman dan menggantungkan jimat, mengalungkan jimat atau menggantungkan dirinya terhadap jimat-jimat yang di bawah yang disaku atau di mana itu namanya atama iman. Bukan harus digantungkan. Atama iman itu dia menggantungkan dirinya terhadap jimat-jimat yang ia miliki itu namanya atama jima. Watiwalata, atiwala, atiwala itu apa ya? Bahasa Arabnya yang lain adalah mahabbah. Ada bahasa Jawa namanya teman atau apa ya supaya orang lain senang padanya. Apa itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu uh, aji pengajian ada lagi bahasanya yang lebih singkat ah, itu itu atiwalah jadi menimbulkan supaya orang lain itu sayang sama dia senang sama dia dengan menggunakan bisa dengan menggunakan tulisan yang dibawa atau dengan hal-hal yang lain itu tujuannya itu tadi adalah termasuk sirkun sirik Nah, bagaimana apa memani? Zaman Nabi ada yang namanya rukiah. Tukang-tukang rukiah ini menggunakan dalil Nabi merukiah dirinya sendiri. Ya Nabi memang baca ayat kursi, baca al-ikhlas al-falak, anas untuk dirinya sendiri ditiupkan ketika mau tidur diusapkan ke seluruh badan. Betul? Gak salah. Tapi apa itu namanya rupiah? Apa ada zaman Rasul lantas ada orang yang dikatakan anggapnya kesurupan kemudian dibacakan ayat yang dikumpulkan ayat ini itu sama sekali tidak ada dalilnya. Apalagi zaman Rasul nggak ada yang memasang pelangkuah ini untuk rukiah untuk apa termasuk yang ada memang ada zaman Rasul, tapi bukan lantas kok segalanya dibekam seperti itu. Ada bekam. Pernah juga Rasul bekam, tapi bukan merupakan tindakan yang rutin setiap bulan bekam, menyuruh orang bekam, segala penyakit bekam. Oh tidak. Hakikatnya ya bekam, memindahkan penyakit ke binatang. Ini mengajak umat Islam untuk mundur. Untuk mundur. Tidak untuk maju. Padahal zaman Rasulnya namanya Taufik juga sudah ada. Yang bahasa kita artinya dokter. Setelah zaman Rasul, siapa sebenarnya yang banyak menemukan ilmu-ilmu tentang kedokteran dan ilmu-ilmu eksakta siapa? Adalah umat Islam. Tapi sekarang dengan belajar hubungan jam akhirnya jadi tukang ini, tukang ini loh. Ini kan mengajak supaya teman Islam ini mundur ke belakang lagi. Nah, silakan mungkin apa namanya ini di Bekasi lagi agak rame karena majalah Dewan Dakwah Suara Muslim memuat tentang rukiah itu adalah syirik. Jadi ribut termasuk Abu Hadilah itu apa namanya minta diklarifikasi, tapi gimana lagi memang hadisnya bunyinya seperti itu kan. Pelaruko watamai mawati walat adalah syukur. Ada lagi bahwa orang yang merugia dan dirugia ini apa namanya tidak termasuk ada kan 70 ribu umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Ada diantaranya orang yang tidak mau dirupiah dan tidak mau merupiah. Itu diantaranya. Baik, mungkin sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita hindari hal-hal yang memang tidak jelas, masih subat-subat itu kita tinggalkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an lain lain illa warahmatullahi wabarakatuh.